Sebagaimana beliau menjadi seorang hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh manusia semenjak manusia yang pertama sampai seterusnya hingga yaumul qiyamah maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam سيد ولد ابن آدم سيد الأنبياء والمرسلين dan telah disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim dari hadis Ubay bin Ka'ab bahwa beliau mengatakan sa'aqumu maqaman yarghabu ilayya al-khalqu kulluhum hatta Ibrahim Aku akan menduduki satu kedudukan di mana seluruh makhluk mereka semua mengharapkan mendapatkan kedudukan itu namun mereka tidak diberikan dan itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya tidak diberikan bahkan Ibrahim alaihissalam dari hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala ini para ulama menyebutkan pula bahwa di dalam hadis ini terdapat dalil Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah nabi yang paling afdal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Jalla wa ala telah memilih di antara manusia nabi-nabi dan rasul. Dan di antara sekian nabi Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara mereka para rasul. Dan rasul kedudukannya lebih tinggi dari nabi. Dan di antara para rasul Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang pilihan Allah Jalla wa ala yaitu mereka dari kalangan ulul azmi minar rusul dan di antara ulul azmi minar rusul Allah Jalla wa'ala telah memilih di antara mereka Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai rasul yang paling mulia yang paling awal. Kemudian setelah itu Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam Nuh alaihi salam Musa alaihi salam dan Isa alaihi salam mereka termasuk dari bahagian ulul azmi minar rusul. Namun Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai yang paling afdal di antara mereka. Kemudian Ibrahim. Dan Allah Jalla wa ala telah memilih di antara mereka dua dari kalangan rasulnya yang berstatus sebagai Khalilur Rahman Keduanya adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah dan yang kedua adalah Ibrahim alaihissalam. Inna Allah jalla wa ala qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Dan telah sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat aku sebagai khalil sebagaimana Allah telah mengangkat Ibrahim alaihissalam sebagai khalil. وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى maka inilah kedudukan yang terpuji yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam firman Allah asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda telah kita jelaskan bahwa setiap asa di dalam Al-Qur'anul Karim menunjukkan wajibah menunjukkan wajibnya dan pasti terjadi dan itu adalah merupakan ketetapan dan janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya alaihi salat wassalam dan di antara doa adzan yang kita dianjurkan untuk mengucapkannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة قم شدع أذان دعاء سسودة أذان نعم آت محمدا الوسيلة والفضيلة فضل وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته bangkitkan beliau mendapatkan kedudukan maqam mahmuda alladhi wa'adta yang telah engkau janjikan ini menunjukkan bahwa al-maqam al-mahmud adalah ketetapan yang telah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa huwa syafa'atul uzma allati yashfa'u fil khalaiq kullihim. Dan ini merupakan syafaat yang paling agung di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam memberi syafaat kepada seluruh makhluk. Liyurihahumullahu bil fasli bainahum min maqamil mahsyar. Untuk mengistirahatkan agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mengistirahatkan mereka dan segera diadakan keputusan di antara mereka setelah sekian lama mereka berdiri di maqam al-mahsyar di padang mahsyar itu kama jaa mufassaran fil ahadits as-sahihati anhu sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dijelaskan penafsirannya dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam Bayangkan satu hari dalam kehidupan akhirah khamsina alfasana 50 ribu tahun dibandingkan tahun dunia masa di dunia bisa dibayangkan demikian lamanya mereka berdiri di padang mahsyar oleh karena itu mereka berusaha untuk selalu mencari syafaah mereka datang kepada Adam alaihissalam sebagai Abul Bashar namun beliau tidak mampu dan beliau menyebutkan dosa-dosanya datang kepada Nuh datang kepada Ibrahim datang kepada Musa datang kepada Isa tidak satupun dari mereka merasa mampu untuk memberikan syafaat kepada mereka sampai kemudian Isa alaihissalam mengarahkannya kepada Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka beliau pun mengatakan ha ana laha. Akulah yang akan mendapatkannya. Itulah syafaatul uzma. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di hadapan Allah Jalla wa ala dan sujud di hadapan Allah dan memberikan pujian-pujian untuk Allah Jalla wa ala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam irfa ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa' angkatlah kepalamu mintalah engkau akan diberikan dan berilah syafaat engkau telah diberi wewenang untuk memberikan syafaat dan itulah syafaatul uzma yang sangat agung yang sangat mulia menunjukkan ketinggian kedudukan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam adapun ibu beliau Aminatu bintu Wahab ibni Abdi Manaf ibni Zuhrata ibni Kilab ibni Murrah. Ibunya bernama Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah. Jadi perhatikan terjadi pertemuan ya, antara uh, nasab keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari arah ayah beliau dengan nasab beliau dari ibunya Aminah bertemunya pada Kilab bin Murrah Kilab bin Murrah kakek yang kelima Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam